إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً tausiah walau kolilan kantosan megi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Muhammadin. Salatan tuktabu bihas sutur wa tusrahu bihas sudur wa tahunu bihal umur bi rahmatim minka ya azizu ya ghafur wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim an Abi Darin Jundu bibni Junadada wa Abi Abdurrahman Muad ibn Jabalin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal Ittaqillaha ma kunta wa adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan rawahu tirmidi wa hadisun hasan Soheh. yang terhormat dan saya banggakan Al Habib Syekh bin Abdul Qadir mudah-mudahan panjang umur murah rezeki orang yang saya idolakan panjenenganipun Gus Ipul selaku wakil gubernur Jawa Timur yang saya muliakan dan saya hormati hadirin sidang jamaah pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh yang hadir saya kasih satu password tolong dicatat orang yang mampu tampil sebagai penyebar solawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah akan mengirimkan tangan-tangan mulia untuk menyiramkan kebaikan pada taman-taman kehidupan orang tersebut. Understand? Saya ulangi, orang yang mampu tampil sebagai penyebar solawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah akan mengirimkan tangan-tangan mulia untuk menyiramkan kebaikan pada taman-taman kehidupan orang tersebut. Niki nek sampean golek ibuku foto-foto kopi gak nemu. Bahasa niki bahasa langit. Kula terjemane bahasa bumi nggih. Sing sapane wong kepingin uripe ditata Allah. Berkah rezekiye, berkah uripe, berkah rumah tanggae. Hasil maksud hajat dunia akhirati. E, jadilah orang yang istiqomah membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti diterima, eh? sebab gak budal dewi diantarkan oleh keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam understand mesti hasile mesti mandine mesti diterima Allah polai gak budal dewe diterno karo keagungan dan kebesaran beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada jalan yang pasti, mengapa melalui jalan yang belum tentu? Ne ono sing mesti, ojo golek sing boten. Bisa dilanjut? hari ini banyak orang kehilangan dirinya sendiri. Bahkan kehilangan segala sesuatu. Orang yang kehilangan dirinya sendiri pasti tidak mampu membangun berpikir positif. Allahumma sholli ala Muhammad. Bingung aja wis gak ganteng ilmu jumpon duit gak nyekel bing, bing. melalui ceramah kula sing seberapa jam niki sampean tak kei jalan keluar mudah-mudahan dijadikan nilai tambah oleh Allah orang yang kehilangan dirinya sendiri adalah mereka yang hatinya dalam kondisi mengidap penyakit. Orang yang hatinya mengidap penyakit pasti psikisnya terganggu. Orang yang psikisnya terganggu pasti metabolisme tubuhnya akan mengalami gangguan daya ketahanan tubuhnya akan mengalami penurunan bahasa Inggrisnya e, gopok loro-loro Habib Seni adalah orang sing istiqomah mampu tampil sebagai penyebar kebahagiaan bagi kita semua. mencari figur yang semacam demikian, maaf, saya bukan apologi. Saya bukan mendewa-dewakan. Mencari figur dan sosok semacam demikian hari ini laksana mencari sebutir berlian di tengah-tengah samudra yang sangat luas. Wong sing susah krungu solawati dadi bunga. Utang-utang lo lali sing ruwet dadi padang mudah-mudahan pertemuan di masjid yang penuh berkah ini dijadikan nilai tambah oleh Allah mungkin timbul pertanyaan nopo Pak Gusali tombone wong sing atine mengidap penyakit siji pertanyaan ini saya punya 40 macam jawaban ing rene ngajine mek seberapa jam kula duduna telu wae sing 37 liya dina kula duduna. yang pertama obat atas orang yang mengidap penyakit hati pentingnya mencari guru yang punya kazanah kekayaan spiritual Allahumma shalli ala Muhammad basa toreko golek guru sing atine khudur ma'a Allah Coro Jawa e golek o guru sing mumpuni lan was supaya oleh tetes si banyu sing bening oleh rembes sing madu understand golek guru yang punya kazanah kekayaan spiritual golek guru sing atine sambung nang Gusti saya mau berangkat ke sini tadi didayoi beberapa guru besar dari Universitas Brawijaya Malang sing moro iku roto rata profesor budak ndase Moro nang sidor conggowo siji pertanyaan Gus Ali Nopo omba hamid pasuruan niku nek ndungo mandi Bapak kulo nek ndungo mboten mandi Bapak ini dibanding no karo kiai hamid Ing sing takon ni wong pinter tak jawab santai mawon Mbah Hamid ku nek ndonga mandi. Sampeyan kudu ngerti Mbah Hamid ku sinyalnya penuh, insyaallah sinyalnya kuat, pulsanya penuh. Nyambung nyambung sinyal kuat pulsa penuh nyambung lah sampean lan kula iki sinyali lemah. Pulsai cumpon. Jalan yang tepat, langkah yang cerdas harus memperbanyak membaca solawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa pojok kampung gak iso dungo kulo kali sewen budal diwe sing dipangan lamun gak mangan barang haram wis kena bleduke riba meripati wis kakek ndelok trio macan Insyaallah hati kita banyak lupanya daripada ingatnya. Langkah yang cerdas berbanyaklah membaca sholawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar sinyal kita kuat pulsa kita penuh nyambung sing paham alhamdulillah sing bingung alhamdulillah so ae sing kepingin didonga ngomandi tak duduk rahasiae. Nek lanang aja ndelok wong wedok ayu. Insyaallah kecuali sing no Allah. Sing nomor loro nek kepingin diutung mandi, ditutung Belajar gak ngerasani wong. Belajar gak ngerasani wong. Loro niki dulur abot, lu abot timbang Senin Kemis. Ngono wong tas beda wae niki kit gupeng Tapi gunemu wonge mabuk dalam teriakan dan caci maki sesama. Nek ana uang potongan ini ditutuno. Ah. Sepanjang hidupnya saya yakin tidak pernah menikmati indahnya kehidupan. Ruwet. Uang nih hati atine ruwet, sing jenenge mercing gak disusul teko dhewe. Waduh ngene. Sama tingali Habib Seni, padang cerah ceria. Kulo dudunong ini supaya sampai cerdas bahwa raut muka seseorang adalah cermin kondisi hatinya. Uang itu nih hati ini padang insya Allah Ajarah ini Muka-muka tadi keterangan sing barokah. mau ido mbok tenung sadawa-dawa cek ana bedane kiai karo belantik nggih jaman wis akhir insyaallah akeh wong gak iso bedakno endi kiai endi belantik pesen kula mok ringkes sampean catet nduk atine dewi-dewi orang yang mampu tampil sebagai penyebar Solawat dan salam kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah akan mengirimkan tangan-tangan mulia untuk menyiramkan kebaikan pada taman-taman kehidupan orang tersebut. Ihdinas siratal mustaqim ilal liqa. Allahu yusallimukum. Ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik